Bagaimana dengan ikhwan poros tengah? Nah, dengan tidak mengambil sikap terhadap Zulkarnain dan tidak juga memihak pada Ustaz Lukman dan bersamanya dan yang bersamanya katanya itu akan mecah belah ukhuwah di antara ikhwan. Berarti kacamata ukhuwahnya masih belum benar. Dia masih nggak ngerti apa namanya ukhuwah. Dalam rangka ukhuwah kita bertahdir. Dalam rangka ukhuwah kita bertahdir. Kita berharap beliau berubah tapi kenyataannya masih belum berubah. Wallahi kita gembira ketika membaca surat taubatnya. Ih, bagus sekali. Alhamdulillah. Tapi sedih ketika melihat ulahnya. Mana? Kok gak sama dengan tulisannya? Ustaz Lukman yang benar. Saya yang salah. Datang Abdul Hadi tanya, Syekh, gimana Lukman? ke Lukman senang. Ah, lihat Lukman ditahdir oh, saya berlepas diri dari Mu'ti. Tetap bersama mau Saya berlepas dari Jabar Saleh, Masih bersama Jabar Saleh. Mana? Mana buktinya kalau dia taubat dan meluruskan pendapatnya, mencabut ucapannya, dan juga mengajak, memerintahkan, menasehati, memperingatkan teman-temannya untuk taubat. Mana? Dari buktinya.